Nah, kemarin telah kita baca tentang min, an dan ba. Yaitu terkadang atau seringkali ditambahkan padanya ma zaidah. Maka ma ini tidak menghalangi ketiganya dari amalan, tetap mengajarkan isim setelahnya. Seperti mimma khati'atihim amma qalilin fabima naqdihim. Wa tuzadu ba'dal kafi warubba dan juga ma terkadang ditambahkan setelah kaf dan ruba kama rubbama wal ghalibu an takuffahuma anil amali seringnya apabila ditambahkan ma pada kaf atau setelah kaf dan ruba maka ma ini menghalangi keduanya kaf dan ruba dari amalan ya fayadkhulani hina idin ala jumali maka ketika itu yaitu apa ketika kaf dan ruba ditambahkan setelah ma masuk kepada jumlah tadinya masuk kepada isim setelah dimasuki ma maka kaf dan ruba masuknya kepada jumlah di sini disebutkan bahwasanya masuknya ma kepada kaf dan ruba itu seringnya mencegah atau menghalangi amalan kaf dan rubba. Kenapa? Karena kaf dengan rubba ataupun kaf ya bersama ma, rubba bersama ma itu seperti satu kalimat. Eh, menjadi seperti satu kalimat. Sehingga berubah tadinya kaf menjadi kama, seperti kalimat yang berbeda. Ya. Itulah yang menyebabkan mengapa apabila kaf dan rubah dimasuki ma tidak beramal seringnya. Ya. Kemudian rubah apabila dimasuki kaf itu seringnya umumnya masuk kepada fi'il madhi. Ya umumnya atau seringnya masuk kepada fi'il madhi sebagaimana dalam contoh yang akan disebutkan. Atau fi'il mudhari tapi maknanya madhi. Seperti dalam ayat Rubama yawaddul ladzina kafaru. Di sini rubanya ditakhfif sama. Rubama yawaddul ladzina kafaru. Yawaddu fi'ilnya fi'il mudhari. Tapi maknanya madhi karena untuk menunjukkan kepastian apa yang akan menimpa orang-orang kafir dari penyesalan ketika mereka masuk neraka. Rubama waddul ladzina kafaru law kanu mu'minin. Law kanu muslimin ya. Law kanu muslimin. Surat apa? Al apa? Al-Hijr ya. Di sini fi'ilnya mudhari tapi tatkala kepastiannya terjadi yawadul ladzina kafaru pasti terjadi nih. Angan-angan orang kafir ketika telah dimasukkan ke dalam an-nar. Seandainya mereka dahulu di dunia itu termasuk kaum muslimin. Ini menduduki posisi fil madhi. Saya ingatkan lagi bahwasanya rubah apabila dimasuki oleh ma seringnya umumnya masuk kepada fil madhi ataupun fil mudhari yang menduduki posisi fil madhi. maknanya sering atau jarang dilihat konteksnya. Kalau dalam ini sering kali ya rubama yawaddul ladzina kafaru. Dan jarang apabila rubah dimasuki ma kemudian dia masuk kepada jumlah ismiyah itu jarang. Contohnya dalam syair rubbama al-jamilu al-mu'abbalu fihim wa najihu bainahunnal miharu rubbama al-jamilu al-mu'abbalu fihim wa anajihu bainahunnal miharu terkadang ada al-jamil unta-unta al-mu'abbal yang disiapkan untuk mengais mencari rezeki fihim di tengah-tengah mereka wa najih dan juga ada kuda-kuda yang berleher panjang bainahunnal miharu di tengah-tengahnya ada anak kuda Ya. Di sini jumlah yang dimasuki oleh rubama adalah ismiyah al-jamilu al-mu'abbalu fihim. Ini jarang, seringnya masuk pada fil madhi yang apa? Seringnya masuk pada fil madhi ataupun fil mubare tapi menduduki posisi fil fil madhi. Contohnya di sini disebutkan <coughs> contoh dari kaf ya harfu tashbih ketika masuk atau dimasuki oleh ma. Akhun majidun lam yukhzini yauma mashhadin. Yauma mashhadi kama saifu amrin lam takhunhu madaribuh. Akhun majidun lam yukhzini yauma mashhadi kama saifu amrin lam takhunhu madaribuh. Teman yang mulia lam yukhzini tidak akan menghinakanku tidak akan menelantarkanku yauma masyhad di hari masyhad peperangan. Ini maksud di sini perang Siffin. Kama saifu amrin lam takunhu madaribuh sebagaimana pedang pedangnya Amr madaribuh mata pedangnya lam takunhu tidaklah meleset darinya. Selalu tepat sasaran. Di sini saya mana? Kama saifu amrin. Ya. Walam takunhu madaribuh. Ya. Di sini tidak lagi diamalkan maknya, bukan kama saifin tapi kama saifun. Kenapa? Karena sudah kafnya dimasuki oleh mak. Jadi maknya kafah. I'rabnya eh, ah mubtada dan dia nakirah. Boleh dia jatuh sebagai mubtada karena sudah dihususkan dengan sifat majid. Majid sifatnya. Kemudian Lam harfu nafin wa jazmin. Yukhzi dari akhza yukhzi. madzum dengan lam. Tanda jazmnya adalah membuang ya. Akhza yukhzi lam yukhzi. Nunnya lil wiqayah, ya mafulun bih. Fa'ilnya mustatir fihi jawazan, takdirnya huwa. Jumlah jumlah fi'liyah lam yukhzini itu pada mahalnya rafa sebagai khobar bagi mubtada, khobar bagi akhun. Ya. Akhun majidun lam yukhzini yaum masyad. Saudara yang mulia adalah saudara yang tidak menghinakanku dari masyad peperangan. Kemudian kamal saifun kaf harfu tashbih. Ha, kaf harfu tashbih wajar tetap dia diterjemahkan sebagai harfu tashbih seperti maka kafah manya kafah zaidah Saifun di Arab sebagai mubtada, Amr mudhaf ilaih. Ya, kemudian lam takhunhu, lam harfu nafin wa jazmin takhun majzum bilam. Khana yakhunu lam lam tahun, Ya, majzum bilam. Dibuang di situ wawunya, tanyakan tahun. Tanya tahunu, dijazmkan lam tahun, ada bertemu lah sukun ya. Sukunya ada pada wawu dan sukunya ada pada nun kan, sehingga dibuanglah apa wawunya, lam tahun. Kemudian hak maf'ul bih. Madaribu fa'il. Ha mudhafun ilaih. Jumlah lam takhunhu madaribu. Pada mahalnya rafa' khobar bagi mubtada. Jadi lam takhunhu madaribu khobar dari saif. Kemudian contoh rubba ketika dimasuki ma. Dan telah disebutkan seringnya rubba apabila dimasuki ma masuknya kepada jumlah fi'liyah. Ya, khususnya fi'il madhi ataupun fil mudhari yang menduduki posisi fil madhi. Rubbama awfaitu fi alamin tarfa'anna thawbi shimalatu. Rubbama awfaitu fi alamin tarfa'anna thawbi shimalatu. Ya. Seringkali awfaitu fi alamin, awfayu fi asyrafa maknanya. Seringkali aku menaiki gunung Iya, yang tinggi untuk memantau melihat kondisi musuh. Untuk setelah itu aku kabarkan kepada kaumku. Tarfa'anna saubi shimalat. Ya, ketika aku naik ke gunung, shimalat angin yang bertiup dari selatan, tarfa'anna saubi. Mengangkat pakaianku. Menerbangkan pakaianku di sini saja mana? Rubama faitu. Ya, tidak beramal lagi rubah. Ya. I'rabnya rubah harfu taklil dari sini. Kalau lihat dari maknanya ya bermakna taksir ya. Wajar dan huruf jar ma kafah itu aufa fil maudin wa ta fi alamin jar majrur muta'alliq dengan aufa. tarfa'anna في المضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة ثوبي مفعول به مقدم شمالات فاعل jadi tertahan rubah dari beramal kepada setelahnya jadi aufa itu tidak boleh di Arab sebagai mudhaf ilaih iya. kemudian wa qad la takuffuhuma ka qaulih dan terkadang ma ketika masuk pada ruba itu tidak menghalangi amalan ruba yaitu mengejarkan isim setelahnya terkadang tidak menahan amalan ruba ya, contohnya ruba ma burbatin tiga asroh bisaifin soqilin baina busra wa ba'natin najla Rubama borbatin bisayfin soqilin baina busra wa pa'natin najila. Terkadang borbah pukulan dengan pedang yang tajam di antara daerah-daerah di Busra, Syam, wa pa'natin najila dan tusukan-tusukan yang lebar. Ini beliau penyair mensifati kehebatannya di dalam perang, keberaniannya. Ya, di antara daerah-daerah yang Basra dia selalu bisa membunuh lawannya apakah dengan pukulan pedangnya ataupun dengan tusukan tombaknya. Syahidnya di sini jelas. ma borbatin, di mana ma di situ dimasuki oleh eh, ruba dimasuki oleh ma dan tetap beramal pada yang setelahnya. Nah, tidak menghalangi dari amalannya ruba masuknya ma ini. Irobnya ruba harfu taklil wajar Ya. Rubah huruf taklil. Dilihat maknanya. Kadang taksir maknanya. Wajar wa ma zaidah ghairu kafah. Di sini maknya zaidah ghairu kafah. Jadi kalau menahan amalan rubah disebut dengan kafah. Kalau tidak menahan amalannya dikatakan ghairu kafah. borbah majurur bi rubah. wa alamatu jarihi kasru akhirih. Bisaif jar wa majurur. Ini muta'alik bi dorbah. Dia muta'alik dengan borbah karena dia borbah masdar mengandungi makna fi'il. Sokil sifat. Kemudian baina dzaraf makan mansub. Busra mudhafun ilaih majrur bil fathah. Muqaddara ala al alif niyaba an kasrah li'annahu ismun la yansarif. Ya. Kemudian ta'nah fil jar ma'tuf kepada dharbah. Ta'natin diatafkan kepada dharbatin. najila sifat bagi ta'nah. Ya. Dan najla termasuk isim la sorif karena ta'nis fil alif al mamdudah. Sehingga tanda jarnya fathah. Niyabah anil kasrah li'annahu lain sorif. <clears throat> Di sini makna bacir ini adalah kathiran ma basharul huruf wa kana minhu min jihati busra darbah di rumah ya si واسعة برمح يصف نفسه بالشجاعة والإقتام lil adu. seringkali si penyair ini menjalani peperangan dan antara dia dengan daerah-daerah di Basrah itu terjadi borbah pukulan dengan pedang atau tusukan yang lebar dengan tombak dia menggambarkan dirinya sebagai seorang yang pemberani tegar dalam berperang bisa mengalahkan menghancurkan musuh-musuhnya Kemudian contoh masuknya ma pada kaf kemudian tidak menghalangi dia kaf dari amalan adalah wa nansuru maulana wa na'lamu annahu kaman nasi majrumun alaihi wa jarim wa nansuru maulana wa na'lamu annahu kaman nasi majrumun alaihi wa jarim dan kami tolong maulana kekasih kami atau teman kami Wa na'lamu dan kami tahu bahwasanya teman kami atau kekasih kami sebagaimana manusia yang lain majrumun alaih wa jarim kadang dia sebagai orang yang terzolimi kadang dia sebagai orang yang zalim ya. sudah tahu tetap dibela terus ya salah ataupun benar ya. Syahnya di sini mana? Hah? Kaman nasi. Ya kama an-nasi di mana di situ kaf dimasuki oleh ma tapi tidak menahan amalannya kaf <clears throat> i'rabnya wawu harf ataf nansur fi'il mudhari wa fa'il mustatir fihi wujuban taqdiru nahnu maula maf'ulun bih mansub bi fathah muqaddarah 'ala al-alif na mudhafun ilaih wa na'lam ma'tuf 'ala nansur annahu anna harfu taukid wa nasbin alha ismuha. Kaman nas al-kaf harfu jar ma zaidah ghairu kafah. An-nasi majrurun bil kafi mahali nasbin alal hal. Alal hal min majrur. Alal hal min majrur muta'alliq bi mahdhuf taqdiru kainan. Ya. Saya ulangi. An-nas majrur bil kaf kaman nasi. Ya, majrur bil kaf fi mahalli nasbin 'ala al-hal. Ya. Kaman nas. Ya. Alal hal min majrur dari yang majrur. Ya, nah alam biasanya mbak. Ya. Nah alam bi annahu. Mahali nasbin alal ja'alal hal min majrur muta'alliq bi mahdhuf takdirnya kainan. Takdirnya kainan. Majrum dirafa' khabar dari anna dan dia isim maf'ul. Ya, majrum isim maf'ul. Yarfa'u naibal fa'il merafa'kan naibul fa'il. Alaihi jar majrur fi mahali rafa' naibul fa'il. ini ya, naibul fa'ilnya Jari ma'tufun alih. Ya. Jari ma'tuf. Kemudian fasal berikutnya sebelum masuk ke fasal berikutnya ada yang mau disampaikan? Ya, kalau yang yang tidak beramal atau beramal ada Masa itu fungsinya taukid untuk taukid. Ya. Kaman nas benar-benar dia itu seperti manusia yang lain, ada bedanya gitu. ada taukid di situ dengan maksudnya ma pada kaf. Taukid dalam tasbihnya. Sungguh dia itu persis seperti manusia yang lain gitu. Kadang bersalah, kadang dia kadang eh, terzolimi, kadang dia yang berbuat zalim. Faslun. Ya, wa amma al-mahfud bil idafah. Kita baca matanya aja ya, nanti insyaallah sarahnya atau keterangannya ta'liknya pada pertemuan berikutnya. Wa al mahfud bil idafah fanahu ghulamu Zaidin wa yajibu tajridul mubafi min at-tanwin kama fi ghulami Zaidin wa min unai at-tasniyah wal jam'i nahu ghulama Zaidin wa katibu Amrin. Fasal adapun yang dikhafadkan dengan idafah maka contohnya hulamu Zaidin dan wajib untuk mengosongkan mudhaf dari tanwin sebagaimana pada contoh hulamu Zaidin dibuang tanwinnya. Ketika masing-masing ada tanwinnya hulamun Zaidun. Ketika dibafakan dibuang tanwin dari mudhaf hulamu Zaidin. Wa minunai atasniyah dan wajib mudhaf dibuang dari dua nun yaitu yang ada pada tasniyah dan yang ada pada jamak seperti ulama Zaidin katibu Amrin asli hulamani katibu katibuna ketika ditofahkan dibuang apa nunnya cukup ya insyaallah nanti kita baca penjelasan tentang al-mahfud bil idhafah. ya dan di sana ada khilaf sebagian mengatakan mahfudnya bukan dengan idhafah tapi dengan mudhaf ya sudah sering kita ulang ya Allahu a'lam. Subhanallah bihamdik. Syukur la ilaha illa Assalamualaikum.